Karena nanti akan digunakan kawan-kawan kita yang akan taskil pada malam hari ini. Silahkan yang di depan tiang ini mohon bergeser ke belakang tiang. Ya, mohon maaf mengganggu Bapak. Monggo silahkan ke belakang tiang. Yang bagian selatan juga begitu Pak, mohon ke belakang tiang. Silahkan untuk saudara-saudara kita yang akan taskil pada malam hari ini. Mari semua sekalian yang masih di selatan, di belakang, di utara, masyarakat segera saja merok ke depan mimbar. Kita akan dengarkan pentingnya agama, usaha atas agama. Karena Allah Swt telah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kemuliaan seluruh manusia ini Allah letakkan dalam amal agama yang sempurna seperti mana yang dibawa oleh baginda yang mulia Muhammad SAW. Nah, pentingnya ini hadirin di dalam mati yang mulia ini kita juga membahas sifat-sifat yang disenangi oleh Allah yaitu duduk penuh dengan adab sahabat dulu rapat-rapat yang mulia sehingga ada daun yang jatuh pun tidak sempat jatuh ke tanah ini jatuh ke pundak-pundaknya para sahabat hadirin maka apabila kita bisa menjaga adab Allah akan jaga perkara yang sunnah apabila sunnah dijaga oleh Allah yang wajib pun akan dijaga sehingga iman kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mari jemaah sekalian yang masih di selatan kita ringankan langkah kaki kita Baginda Nabi bersabda yang mahumnya, barang siapa yang meringankan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya dan menuju surga.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 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. setiap manusia siapapun dia apapun kesibukannya dan profesinya setiap orang semuanya ingin menjadi orang yang bahagia ingin menjadi orang yang berhasil ingin menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya Apabila ia seorang petani, ia ingin sukses dalam pertaniannya. Apabila ia seorang pedagang, maka ia ingin sukses di dalam perdagangannya. Jika ia seorang pejabat, maka ingin menjadi pejabat yang sukses jika ia seorang santri, seorang pelajar, maka tentu ia ingin menjadi santri yang sukses, ingin menjadi pelajar yang sukses. Tidak seorang pun ingin gagal. Semua orang ingin sukses dalam urusan-urusannya. Semua orang ingin sukses di dalam kehidupannya. Kemudian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita paham pahamkan dalam diri kita sesungguhnya satu-satunya yang bikin yang bisa membikin sukses hanya Allah saja semua orang ingin bahagia tetapi siapa yang bisa membuat bahagia siapa yang bisa mendatangkan bahagia hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Kalaulah seseorang ingin membahagiakan satu orang, kalaulah semua orang bahkan, bahkan kalaulah misalnya seluruh makhluk yang di bumi, yang di daratan, yang di lautan, yang di mana saja, ingin membahagiakan seseorang, itu tidak akan mungkin terjadi kecuali kalau Allah kehendaki untuknya bahagia. Ingin mensukseskan seseorang. Makhluk yang di langit, yang di bumi, yang di mana saja berkumpul. Ingin mensukseskan seseorang tidak akan mungkin terjadi kecuali kalau dikehendaki sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada putra pamannya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Wahai pemuda Waktu itu Ibnu Abbas masih seorang pemuda Wahai pemuda Kalau kamu minta Mintalah hanya kepada Allah kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Kalau kamu minta perlindungan, mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Ketahuilah, kalau seluruh umat, seluruh makhluk bersepakat hendak mencelakakan dirimu, tidak akan mungkin terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebaliknya kalaulah seluruh umat, seluruh makhluk bersepakat hendak memuliakanmu, tidak akan mungkin terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala Jadi hanya satu-satunya yang bisa bikin sukses, bisa bikin berhasil bikin bahagia hanya satu saja yaitu Allah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah berjanji akan memberikan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan, keberhasilan hanya untuk orang-orang yang mengamalkan agamanya Allah. Hanya untuk orang-orang yang mengamalkan agamanya Allah. Sejak zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai zaman sekarang ini. Zamannya, umatnya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Sampai nanti menjelang hari kiamat. Siapa yang sukses? Yaitu orang yang mengamalkan agamanya Allah. Sebaliknya orang itu kalau tidak mengamalkan agamanya Allah tidak akan mungkin bisa sukses dan tidak ada jaminan sukses. Satu-satunya jalan kesuksesan yaitu bila mana taat kepada Allah ikut yang dibawa oleh yang mulia kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala agama ini orang itu kalau mengamalkan agama itu kelihatannya itu menjadi terbatas keinginan-keinginannya jadi terbatas kemauannya jadi terbatas, tidak bebas. Padahal maunya manusia itu kalau bisa bebas, sebebas-bebasnya kalau bisa. Tetapi oleh agama harus begini, tidak boleh ini, harus begini, tidak boleh ini. Jadi orang itu kalau ngamalkan agama otomatis kehendak-kehendaknya, keinginan-keinginannya tidak bebas, tetapi terbatas. Sungguh pun demikian. Justru dengan tidak boleh ini, harus begini, harus begitu, maka disanalah manusia akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidupnya. Manusia itu inginnya makan, makan, makan, makan. Kemudian agama memberikan tertib, aturan sepanjang sebulan penuh di bulan Ramadan siang hari tidak boleh makan dibatasi makanya dibatasi manusia itu maunya ingin bebas mengatur waktunya siang pagi sore petang malam terserah saya maunya begitu tetapi Allah kehendaki subuh bangun pagi-pagi ada kewajiban salat subuh tengah hari ada kewajiban sholat duhur, sore, asar, petang, maghrib, malam, isya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Diatur, waktunya diatur, tidak boleh bebas. Silakan kamu kerja sekeras-kerasnya. Tapi nanti kalau tengah hari hayya 'alas sholat hayyalal falah tinggalkan pekerjaan berangkat ke masjid sholat itulah kesuksesan hayyalal sholat hayyalal falah jadi kalau mendengar seruan Allah panggilan Allah mengerjakan sholat kok tidak berangkat berarti tidak mendapatkan falah tidak mendapatkan kesuksesan jadi yang mulakan Allah SWT jadi begitulah agama ini mengatur-ngatur, membatas-batasi. Tetapi sesungguhnya di dalam aturan-aturan, batasan-batasan, itulah terdapat kebahagiaan, terdapat kebaikan. Maka agama itu seperti rambu-rambu lalu lintas, bangju, seperti bangju. Di perempatan jalan itu ada lampu tiga lampu hijau boleh berjalan melintas kuning siap-siap merah stop walaupun motor-motornya sendiri bahkan kredit pakai uangnya sendiri walaupun belum lunas ini motor-motor saya sendiri saya beli dengan keringat uang hasil kerja sendiri tetapi nanti kalau di perempatan jalan kok pas merah harus berhenti. Walaupun orang kaya raya, orang kaya raya pas perempatan jalan merah harus berhenti. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di perempatan jalan itu, itu kok semuanya menepati aturannya. Merah berhenti, kuning siap-siap, hijau berjalan melintas maka nanti akan ada kebaikan lancar jadi lalu lintas itu jadi lancar semuanya lancar semuanya senang semuanya mendapatkan kebaikan tetapi kalau semuanya itu ngotot motor-motor saya sendiri mobil-mobil saya sendiri lampu kok mau ngatur-ngatur saya nah, gimana kira-kira jadinya nanti Wah, ulang-ulangan rakar raka yang perapatan itu malah polisi ini bingung. Jadi kalau tidak ditepati malah tidak karu-karuan. Jadi begitulah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, justru di dalam batasan-batasan, aturan-aturan itulah terletak kebahagiaan, terletak kebaikan. Bahkan kalau kita mau merenung dengan lubuk hati yang terdalam, kalau misalnya di dunia ini manusia itu kok boleh bebas bebas bebasnya semuanya, kira-kira gimana kira-kira? petani bebas Arab arep nih galengan sakar PDW dhewe pripun kira-kira nih Wih, rusak karu-karuan nih bu. Hmm. jadi kalau tidak ada aturan-aturan malah semerawut kehidupan itu tidak bisa berjalan kalau semua orang dibebaskan sebebas-bebasnya hmm. Hmm. seperti hewan mau makan makan mau minum minum mau kawin kawin itu kira-kira kehidupan itu malah jadi tidak karu-karuan tidak bisa berjalan tidak bisa dibayangkan kehidupan bisa berjalan yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau agama ini dijalankan dengan sebenar-benarnya tertib-tertib agama aturan-aturan agama apa yang diturunkan oleh Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW kemudian disampaikan seterusnya oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, diteruskan oleh para ulama, para imam-imam, para wali-wali. Ini kok diamalkan dengan sebaik-baiknya, pasti akan datang kebaikan-kebaikan yang melimpah-limpah. Yang melihatkan Allah SWT sering di dalam pengajian-pengajian para kiai, para ulama itu cerita. Cerita. Ada dua cerita mirip tetapi akibat akhirnya itu bertolak belakang. Yang satu kebaikan, yang satu keburukan. Yang satu itu kebahagiaan, yang satu kesusahan. Diceritakan bagaimana Nabiullah Aisyah alaihi salatu wasalam berjalan dengan tiga orang santrinya, tiga orang muridnya. Jauh menempuh perjalanan padang pasir, jauh dari kampung, panas terik matahari. Maka tiba-tiba di tengah jalan mereka terkejut karena menemukan sebungkah emas sebesar Al Poli. Hmm. Nemu emas gedine sak bal poli. Hmm. Maka tiba-tiba pada saat yang bersamaan Allah wahyukan Allah turunkan ilham kepada Nabiullah Isa saw. Itu emas jangan diambil. Itu emas itu jangan diambil. Karena walaupun kelihatannya menggiurkan, tetapi mandorotnya banyak pokoknya burinya itu banyak masalah kurang lebih begitu wahyunya tetapi yang muliakan Allah Subhanahu wa taala tiga orang santrinya Nabi Isa ini begitu terkesan kepada emas ini Nabi Isa ini emas ini datang dari jalan tidak disangka-sangka ini Sebaiknya kita ambil, kita bawa pulang. Nanti kalau kita bawa pulang sampai di kampung dijual, bisa untuk bangun masjid, bangun madrasah, untuk bekal ngaji, bekal berjuang, manfaat banyak ini. Tetapi kalau ditinggalkan di sini, ah, tidak ada manfaatnya. Tidak ada yang memanfaatkan. Yang muliakan Allah SWT. Jadi secara akal memang cocoknya begitu itu. Kalau di situ ditinggalkan mubazir. Tetapi kalau diambil, dibawa pulang, manfaatnya banyak. Dan mereka itu santrinya Nabi Isa. Ahli amal, ahli berjuang. Jadi niatnya untuk berjuang. Maka yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa mengatakan, "Jangan, jangan." Memang kelihatannya itu seperti itu. Tetapi baru saja Allah wahyukan bahwa ini emas ini banyak madorotnya dan Allah Maha tahu segalanya. Ah. tapi nampaknya mereka itu ngeyel, nah, murid ngeyel neng guru. Beripone ah. di aturan mana saja, sekolah mana saja, madrasah mana saja, tidak ada ceritanya murid itu kok disebut murid yang baik kalau ngeyel kepada guru. Hmm. Ini murid teladan. Mengapa sebabnya? Tukang ngeyel gurunya. Tidak ada ceritanya itu. Pasti murid nakal itu. Ngeyel itu. Diperingatkan berkali-kali itu ngeyel itu. Nah, akhirnya sampai Nabi Isa mengatakan ya sudah, saya sudah beri peringatan, saya akan meneruskan perjalanan kalau kamu ingin bersama saya, mari. Nanti insya Allah kebaikan. Tetapi kalau tidak, kamu gak ngeyel, saya peringatkan. Ini banyak bahayanya ini. Tetapi ternyata mereka milih ngeyel. Dia melihat Allah SWT. Kemudian salah Nabi Isa itu pergi jauh. Mereka itu berembuk. Ini kita ini menempuh perjalanan dari jauh lapar ini, haus ini, dahaga ini. Jadi sebaiknya salah satu dari kita pergi ke situ loh, yang terdekat, cari makanan, cari minuman. Kan kita mau gotong emas sakbal poli, butuh tenaga kita ini. Akhirnya ringkasnya itu disepakati dua orang nunggu emas, yang satu pergi cari makanan minuman. Maka pada waktu itulah setan datang Bisiki keburukan-keburukan Dua orang yang nunggu itu dibisiki Kamu itu emas segitu kok dibagi tiga Itu jadi berkurang bagian kamu Lalu bagaimana? Ya kamu pikirkan supaya dibagi dua saja ah. Masya Allah Manusia itu dikatakan oleh baginda Nabi itu punya sifat rakus kurang terus itu hmm. kurang terus duit-duit sewu pengen rong sepuluh ewu pengen satu sewu itu orang paling kaya se Indonesia ditanya Pak apakah kamu sudah kelebihan uang kira-kira jawabnya bagaimana kurang duit kula niku hmm. kurang terus manusia itu sifatnya rakus itu Jabatan juga begitu. Hmm. Jadi RT ingin naik, jadi lurah, lurah ingin naik, jadi camat, camat ingin naik, jadi bupati, wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Hmm. Naik lagi jadi apa nanti? Hmm. Jadi ahli kubur. Wala yang fahu illa turab istilahnya baginda Nabi. Manusia itu ingin terus tidak akan berhenti keinginannya kecuali mulutnya disumpal dengan tanah. Di mana itu kira-kira? Ya di kuburan Sudah tidak ingin lagi nanti. Makanya melihat Allah Subhanahu Wa Taala masuk itu bisikan setan itu. Akhirnya dua orang itu mengatakan benar ini lebih baik ini dibagi berdua saja daripada bertiga Lalu bagaimana? Nanti pokoknya teman kita nanti kalau datang ini langsung. Ah. Bunuh aja. Nah yang satu yang cari makanan itu juga didatangi sama setan ini kamu ini teman kamu enak-enak duduk kamu sudah jalan jauh sekarang cari makanan lagi Rekosoni luwe ah. jadi mestinya itu emas itu milik kamu sendiri saja Jangan dibagi bertiga. Kamu lebih berat itu. Lalu bagaimana? Itu makanan minuman kamu itu kamu campur racun ya. Nah, akhirnya betul itu masuk juga itu bisikannya setan. Makanannya, minumannya dicampur racun. Pulang kembali kedua temannya itu pikirannya mati nanti kamu berdua. Ah tak pede Mas ah. Akhirnya makannya dihidangkan. Tiba-tiba tanpa diduga-duga dikeroyok sama dua temannya itu, dibunuh seketika, mati seketika itu. Ah. Setelah memburu temannya itu laparnya tambah. Hausnya tambah. roh panganan. Nasi liwet. Kedul-kedul langsung tem tem tem dengan rakus dan rap dimakan tidak menduga bahwa di situ ada racun bermangan kelepek mati pisang hmm. dia muliakan Allah SWT maka pulang dari perjalanan Nabi Isa melewati tempat itu lagi Inna lillahi wa inna ilaihi Betul ini Sudah diperingatkan Allah maha benar Allah Maha tahu. Ini di balik emas ini ada mahdorot. Emas utuh, wong telu mati kabeh. Ini kata para ulama itu pelajarannya itu antara lain yaitu itulah barokahnya nek murid ngayal guru nih Kualat, barokah kualat. antara lain. Yang menyatakan Allah SWT Jadi mereka itu menghadapi masalah menyelesaikan hubungan tertib agama hubungan bukan dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya tetapi dengan akal pikiran hasilnya kegagalan kemudian yang muliakan Allah SWT juga diceritakan kisah yang hampir sama itu ada dua orang soleh berjual beli tanah. Dua-duanya itu orang soleh. Maka akan jual beli, tanah diserahkan, uang dibayarkan. Pembeli yang baru saja membeli itu, setelah membeli tanah dia pergi ke tawah tanah tersebut berupa sawah, berupa ladang. Maka dicangkul, dicangkul, dicangkul, dicangkul. Setelah mencangkul beberapa saat itu, dong, Terkejut dia. Kok ada suara keras? Batu apa kiranya ini? Dikali-kali-kali dibersihkan. Lebih terkejut lagi. Ternyata emas. Sebungkah emas. Sebesar poli. Lah kok besarnya sama pak? Hmm, yang cerita sama ya. Ya tidak apa-apa lah yang cerita sama. Dia punya kira Allah SWT. Kira-kira kalau kita itu membeli tanah, lalu kita cangkul, lalu nemukan emas, sabal poli itu kira-kira bagaimana kira-kira? Alhamdulillah. Nusratullah wa ibiyah. Kira-kira begitu. Tapi ini orang soleh ini memang luar biasa ini pembeli ini. Yang dipikirkannya itu bukan cepat-cepat diambil, cepat-cepat dijual, cepat-cepat jadi uang. Yang dipikirkan, loh, ini pemilik tanah ini tahu tidak di sini ada emas ini? Kalau sekiranya dia tahu, apa dia mau melepas harga tanahnya dengan sejumlah yang saya bayar itu? Pasti tidak mau. Mau oh, masa balpoli ya. Nah, Maka akhirnya diambil, dibersihkan, dipikul, ditereneng sing duwe lemah. hmm. Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa? Ini ada emas ini. Hmm. Loh ada apa? Ini emas ini dari tanah yang baru saja kamu jual. Maka yang punya tanah itu diam. Lalu mengatakan, ini emas halal untuk kamu. Hmm. Ini emas halal untuk kamu. Tidak, saya tidak mau miliki emas ini. Karena kamu menjualnya, saya itu bukan beli emas, beli tanah. Maka yang punya itu, saya itu kalau jual emas itu ya sak isinya semuanya. Ini untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Eyel, eyelan, nolak emas. Bagaimana dengan kita kira-kira itu? Nah, akhirnya ringkasnya cerita itu dibawa ke pengadilan, judulnya pengadilan ayel-ayelan nolak emas sabal poli. Ya. Masya Allah. Yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kemudian di depan hakim itu sama-sama ngotot tidak mau. Lah hakimnya itu loh, ya hakim yang baik itu delalah itu, hakim yang soleh itu. Coba itu kalau hakimnya itu seperti kita yang nakal-nakal begini kira-kira itu. Kamu tidak mau, tidak mau. Kamu tidak mau, tidak mau. Saya saja. Kira-kira begitu kira-kira. Masya Allah. Hakimnya hakim yang baik. Penjualnya penjual yang baik. Pembelinya pembeli yang baik. Akhirnya hakimnya itu diberi ilham. Pak, penjual tanah kamu punya anak? Punya pak. Laki-laki. Pembeli, kamu punya tanah? Punya anak? Punya pak. Perempuan. Ah, nikahkan mereka, nikahkan, nikahkan. Ah. Dinikahkan, itu emas diberikan kepada mereka berdua. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi bila mana kita itu menghadapi masalah-masalah dan dunia itu tempatnya masalah. Ah. Dan dunia itu tempatnya masalah anak kecil punya masalah, remaja punya masalah, orang miskin punya masalah, orang kaya punya masalah tidak orang kaya? Uleng-ulengan malah. Orang kaya punya masalah, pejabat punya masalah, semua punya masalah. Kalau kita menghadapi masalah, kita kembalikan kepada aturan agama, nanti ujung-ujungnya adalah kebaikan, keberkahan. Coba yang mulia kan, kalau misalkan diri kita, anak-anak kita, kemudian pejabat-pejabat kita, Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, Pak Gubernur, Pak Bupati, itu kok seperti orang-orang yang dikisahkan tadi. Kira-kira negara ini jadi apa kira-kira? Dunia itu bagaimana kira-kira? Akan tersebar kebaikan-kebaikan. Pada ringkasnya yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan agama, hanya dengan taat kepada Allah, mengamalkan agamanya Allah, mengamalkan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah. Kemudian mengikuti suri tauladan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Maka hanya dengan cara itu, siapapun dia akan sukses akan bahagia, akan mulia di kehidupan dunia yang sementara maupun akhirat yang kekal abadi yang selama-lamanya. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala setelah kita itu menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa yang bisa mensaksikan hanya Allah. Yang bisa memuliakan hanya Allah. Yang bisa membahagiakan juga hanya Allah. Dan setelah sadar sesadar-sadarnya kita ini hambanya Allah, hidup di bumi nya Allah, di bawah langitnya Allah, di dalam alam semesta yang diciptakan, dikuasai, dimiliki, dikendalikan oleh Allah. Maka mestilah kita itu menjadi sadar bahwa yang paling penting itu kalau ditolong oleh Allah. Pokoknya piye amrih ditulung dening Gusti Allah. Kalau jadi pedagang, bagaimana jadi pedagang yang ditolong oleh Allah? Kalau jadi petani, petani yang ditolong oleh Allah. Orang miskin tidak apa-apa, yang penting ditolong oleh Allah. Orang kaya, orang miskin, orang di kota, orang di desa, siapa saja. Wis pokoknya piye amrih ditulung ditolong oleh Allah Intang surullaha fala ghalibalakum wa in yakhzulkum faman alladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun jika kamu ditolong oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu tetapi bila mana kamu dihinakan oleh Allah, siapa yang bisa menolong selain Allah? Wa 'alallahi faliyatawakalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja hendaklah orang beriman itu bergantung, menyerahkan segala urusannya, memasrahkan seluruh permasalahannya. Maka yang mulia kan, baginda Nabi itu mengajarkan, bila mana kita keluar dari rumah diajari oleh Rasulullah supaya membaca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula la quwwata illa billah Bismillah dengan menyebut asmana Allah Tawakkaltu 'ala Allah aku memasrahkan seluruh urusanku kepada Allah Aku menyerahkan seluruh permasalahanku kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada rekodoyo, tidak ada kekuatan kecuali karena Allah. Maka bila mana kita keluar dari rumah baca doa ini doa tawakal masrah nih kabeh urusan teng Gusti Allah niki langsung ada malaikat mendoakan kita hudita wa kufita wa buqita wa tanaha anhu syaitan kamu diberi petunjuk diberi hidayah diberi petunjuk orang itu kalau diberi petunjuk itu jadi enak semuanya pelajar diberi petunjuk lancar nah. Pedagang diberi petunjuk lancar. Pejabat diberi petunjuk lancar. Pokoknya asal diberi daya, diberi petunjuk lancar nanti. Hudita kamu diberi daya, diberi tunjuk. Wakufita kamu dicukupi. Wakufita kamu dijaga. anu syaitan. Setan-setan disingkirkan dari dia. Siapa yang mendoakan? Malaikat. Yang mendoakan itu malaikat. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Maka yang muliakan Allah SWT Jadi bagaimana di mana mana kita itu yang penting ditolong oleh Allah Yang penting bagaimana kita itu senantiasa ditolong oleh Allah Lalu bagaimana supaya kita itu ditolong oleh Allah Maka yang pertama kali Mestilah kita meluruskan iman Mestilah kita meluruskan keyakinan Inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Allah berjanji menolong para rasul dan juga orang-orang beriman. Jadi Allah menggandengkan pertolongannya kepada Rasul dengan pertolongannya kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu maknanya akan senantiasa ditolong oleh Allah sebagaimana Allah senantiasa menolong para nabi para rasul. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Maka syaratnya ditolong oleh Allah itu yang pertama iman. Luruskan iman, kuatkan iman, perbaiki iman, Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita itu beriman? Hmm. Di dalam sebuah riwayat disebutkan suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menampakkan diri dalam wujud seorang manusia yang tampan, bersih. Hmm. Kemudian mendekat kepada Rasulullah. Hmm. Bertanya kepada baginda Nabi, Apakah itu iman? Maka dijawab oleh Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman yaitu bila mana kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusan-utusannya Allah para nabi, para rasul kepada hari akhir kemudian kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah yang baik, yang buruk semuanya dari Allah jadi yang mulia kan para sahabat itu kalau ngaji itu itu tuh gurunya itu yang ngajarkan itu langsung malaikat Jibril dan kanjeng Nabi. Oh. Nah, coba itu. Jadi kalau kita itu ngaji rukun iman ada enam eh, di madrasah madrasah itu yang ngajari kan guru-guru kita, ustadz ustadz alumni pesantren. Ini yang ngajari langsung Rasulullah dan malaikat Jibril. Masya Allah. Makanya kalau kita itu menjadikan kehidupan sahabat sebagai tolok ukur kesuksesan kehidupan kita niru sahabat itu memang seharusnya memang orang sahabat itu keistimewaan keistimewaannya begitu banyak ngaji aja yang kiainya itu malaikat Jibril dan kiainya itu kanjeng Nabi yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada para nabi, para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dan ini yang nomor satu, yang utama, dan yang paling penting adalah iman kepada Allah berwujud la ilaha illallah. Yang muliakan Allah SWT karena bila mana orang itu punya iman yang betul-betul mendalam lurus kepada Allah tentu akan mengimani semua yang diperintahkan oleh Allah untuk mengimaninya dan bila mana orang itu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman maka tentu dia akan mudah mentaati Allah, menjalankan perintah-perintahnya Allah. Yang muliakan Allah SWT Maka yang utama Yang nomor satu Yang paling penting Ialah bagaimana iman kepada Allah Iman kepada La ilaha illallah Yakin yakin yakinnya bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Yakin yakin yakinnya bahwa tidak ada yang menciptakan apapun kecuali Allah. Segala sesuatu selain Allah ini bukan wujud dengan sendirinya tetapi diwujudkan oleh Allah. Bukan bergerak sendiri, tetapi digerakkan oleh Allah. Bukan mati karena maunya sendiri, tetapi karena dimatikan oleh Allah. Bukan hidup karena maunya sendiri, tetapi karena dihidupkan oleh Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka Imam Ghazali rahimahullah Beliau mengatakan, kamu melihat manusia, makhluk-makhluk itu seperti bergerak ke sana kemari. Ngalor ngidul, ngulon ngitan, munggah medun, nganan ngiwo. Kelihatannya itu semua macam-macam. Melek ngantuk. Ada yang ngantuk juga ini. Sepertinya mereka itu bergerak sendiri-sendiri. Semeruaut sepertinya tetapi jangan terkejut nah, Itu sebenarnya Di setiap bon-bon kepalanya itu Ada benang-benang goib tersambung ke langit nah, Kenapa dia itu bergerak maju? Karena dimajukan oleh Allah Kenapa bergerak mundur? Karena dikehendaki mundur oleh Allah Jadi dicetek, ngantuk, ngantuk, cetek, melek, melek Allahumma inna nawasiyana wa qulubana biyadik lam tumallikna minha syai'a itu doa yang diajarkan kepada kita itu Ya Allah sesungguhnya bon-bon kami ini loh, dan hati kami ini adalah betul-betul 100% di dalam kekuasaanmu. Lam tumalikna minha syai'a. Kami tidak bisa memiliki sedikit pun dari itu. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Pengin saja tidak bisa kecuali dipenginkan oleh Allah. Itu orang-orang kafir, orang-orang kafir kuras itu tahu betul itu Rasulullah itu benar, Rasulullah seorang nabi, Rasulullah seorang rasul tahu betul itu. Tapi dia nggak pengen, nggak pengen Islam, nggak pengen hidayah dia. Karena tidak dipenginkan oleh Allah. Yang menyatakan Allah SWT Jadi Begitulah Apa yang terjadi Betul-betul hanya karena apa yang dike, dikehendaki oleh Allah ma asabaka lam yakun liyukti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak apa yang telah dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin terjadi yang muliakan Allah SWT Allah berkuasa atas apa saja dengan api Allah berkuasa menjadikan sesuatu terbakar dengan api tetapi dengan api Allah juga berkuasa menjadikan orang kedinginan. Orang kedinginan di dalam api. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diikat tangannya, diikat kakinya, diikat badannya. Api dinyalakan berkubar-kubar, mulat-mulat raka karuan Hmm. Ya narukuni berdoa wa salaman ala Ibrahim. Tetapi sehelai rambutnya Nabi Ibrahim tidak ada yang terbakar. 40 hari 40 malam di dalam api. Bukan hanya itu, kedinginan Nabi Ibrahim itu. Jadi kewel-kewel kademen yang jeruni api berkobar-kobar. Allah berkuasa dengan api membuat sesuatu jadi terbakar, dengan api Membuat suatu tidak terbakar dengan api kedinginan. Jadi yang mulakan Allah SWT, apa saja di dunia ini, di alam semesta ini, kata para ulama, itu tidak lebih kecuali seperti tongkat dan Nabiullah Musa alaihissalatu Nabi Musa berjalan membawa tongkat ditanya, apa itu yang kamu pegang itu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ini tongkat ya Allah. Dengannya saya berjalan, bertelekan. Dengan sengannya saya menggembala kambing. Dengannya saya mencari rumput-rumput dan daun-daunan. Nabi Musa itu aneh. Ditanya pendek. Eh, simbol cekali ya apa? Jawabnya itu panjang jawabnya itu. Ah. karena Nabi Musa itu hamba Allah yang sangat senang berdialog bermunajat kepada Allah. Ah. Jadi orang itu semakin cinta kepada Allah itu semakin lezat kalau bermunajat, berdialog dengan Allah. Maka disuruh lempar, tongkat itu suruh lempar. Ternyata tiba-tiba tongkat yang dikatakannya untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Mulia biha ma'rifu ukro. Ah, ini banyak banyak manfaatnya ini tongkat ini. Tongkat yang tadinya dikatakan sumber manfaat itu ketika dilempar menjadi ular naga yang berbisa. Ceklen, Coba kalna, balik jadi tongkat lagi. Jadi toko kita tidak lebih seperti tongkatnya Nabi Musa. Kalau dikendaki jadi tongkat ya tongkat, nek dikendaki jadi ulo yang saka toko metu ulo malah. Jabatan kita tidak lebih seperti tongkatnya Nabi Musa. Kadangkala kalau Allah kehendaki datang manfaat, ya datang manfaat. Kalau Allah kehendaki datang ular berbisa, datang ular berbisa nanti dari sana. Yang muliakan Allah SWT. Jadi begitulah, apa saja di alam semesta ini semata-mata terjadi hanya karena Allah. Inilah antara lain yang dikehendaki dari La ilaha illallah. Yang muliakan Allah SWT, jadi syaratnya yang pertama kali itu adalah iman. Supaya ditolong oleh Allah. Kemudian supaya kita senantiasa ditolong oleh Allah antara lain sebagaimana Allah firmankan wasta'inu bisabri wassalah. Jadi diantara Perkara yang menjadikan datangnya pertolongan kepada Allah Yang pertama sabar Yang kedua adalah sholat Sabar Sabar itu mendatangkan nusratullah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tiba-tiba datang orang maki-maki dia, memarah-marahi dia, dimarah-marahi. Dia diam saja. Abu Bakar itu diam saja, tidak menjawab. Nabi berada di dekat situ itu melihat itu senyum-senyum. Mesa, mesa, mesa, mesa. Tambah lama, yang marah itu tua bah marah. Tua kian marah, saya nemen. Akhirnya tidak tahan ini kupingnya ini. Ganti diwales marai. Diwalek, digetak ganti. Begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membalas memarahi orang ini, langsung Rasulullah itu pergi. Hmm langsung pergi. Maka dikejar sama Abu Bakar. Ya Rasulullah, Tuhan tadi melihat saya dimarah-marahi, diam saja itu kok. Tuhan senyum-senyum. Begitu saya balas, langsung pergi. Bagaimana saya tidak pergi? Ketika kamu dimarah-marahi itu, kamu sabar, diam, tidak balas itu. Saya melihat itu malaikat itu merumpul dungane kowe. Nah, kamu itu dikerubuti malaikat yang mendoakan kamu. Tetapi begitu kamu hilang sabar, kamu balas marahnya, malaikatnya pergi. Ganti setan yang datang. Saya tidak mau dekat-dekat sama setan itu, pergi saya. Yang menyatakan Allah SWT, jadi sabar itu mendatangkan pertolongan Allah. Kemudian yang kedua sholat. Nah, Masya Allah wasta'inu بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين illa 'alal mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat tetapi ini adalah berat kecuali untuk orang-orang yang takut kepada Allah ini sholat itu mendatangkan pertolongan dan ini cerita bagaimana orang-orang soleh ditolong oleh Allah dengan sholat ini ribuan bahkan mungkin jutaan cerita seorang sahabat telah membeli tanah diceritakan di dalam kitab hadis sahabat itu seorang sahabat telah membeli tanah maka setelah dibayar ternyata tanahnya itu kering tidak ada airnya kering tidak ada airnya itu akhirnya sahabat itu wudhu lalu salat di kebunnya dia itu salat sholat sholat sholat lalu doa doa doa lalu bertanya kepada pembantunya bagaimana kamu lihat keadaan bagaimana itu masih biasa-biasa itu tidak ada apa-apa itu sholat lagi salat lagi salat lagi doa doa doa coba lihat bagaimana keadaan Kok seperti ada gumpalan-gumpalan hitam seperti nampan ya, hmm. seperti tameng itu. Hmm. Sewalat lagi, hmm. sewalat lagi. Bagaimana? Setelah salam bagaimana? Tambah mendekat itu gumpalan itu, sewalat lagi. Jadi salatnya itu berkali-kali, ya, nah. bukan satu kali. Gak turun nih pesanan Allah ini. Sudah saya tak tidur aja. Ah. Tidak begitu, tapi salat lagi, salat lagi, salat lagi. Akhirnya tiba-tiba turun hujan, hujan itu, hujan turun itu. Maka sahabat tadi ngutus pembantunya, kamu lihat itu, hujan itu sebatas mana? Setelah dikelilingi, ternyata hujan itu pas tak batas kebunnya saja. Masya Allah. Menyelesaikan masalah dengan sholat. Yang melihatkan Allah SWT dan ini tidak bisa langsung begitu saja. Perlu latihan. Nah, perlu perlu latihan. Pendekar aja supaya punya kepekaan jadi pendekar itu perlu latihan itu. Apalagi sholat itu. Latihan, latihan, latihan itu. Akhirnya nanti diberi kekuatan menyelesaikan masalah dengan sholat. Insya Allah yang lain. Dan diantara sholat-sholat itu yang paling penting adalah sholat di masjid, sholat fardu dikerjakan di masjid. Nah, makanya melihatkan Allah SWT, oleh karena itulah kita lihat di dalam sejarah bagaimana baginda Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Madinah itu yang dipikirkan pertama kali bukan bangun rumah, bukan bangun toko, bukan bangun apa saja bukan tetapi yang dipikirkan pertama kali adalah bangun masjid. Nah. Bangun masjid, setelah itu memakmurkan masjid. Nah, setelah itu memakmurkan masjid. Karena bila mana satu tempat itu masjid makmur dengan amalan-amalan, maka nanti akan datang barokah-barokah yang luar biasa sebagaimana barokah-barokah yang telah diturunkan oleh Allah kepada ahlul Madinah. Maka yang dimuliakan Allah SWT Antara iman, sholat Dan memamurkan masjid itu Perkara yang tidak bisa dipisah-pisahkan Satu kesatuan itu Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila mana kamu melihat orang, seseorang pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi, rajin ke masjid, pastikan, saksikan bahwa dia itu pasti orang yang beriman. Oh. Kula niki iman kula niku mantep loh Pak. Dalam iman saya itu. Walaupun saya kelihatan tidak pernah ke masjid, dalam iman saya itu. Sing penting kan hati nih. Hmm. Meletok wi. Hmm. Kanjeng Nabi ngendi kok ngono kuwi ya Inna ma ya'muru masajid Allah Man amana billahi wal yaumil akhir Ya muliakan Allah SWT Jadi Masjid itulah tarbiyah iman di masjid itulah tarbiyah pendidikan iman. Di masjid itulah tarbiyah pendidikan amal. Di masjid itulah tarbiyah pendidikan sifat-sifat. Hmm. Dan itu telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka yang muliakan Allah SWT kita pikirkan bagaimana masjid kita tambah hari tambah makmur. Insyaallah muliakan. Hmm. Kemarin bulan Ramadan alhamdulillah masjid-masjidnya, langgar-langgarnya penuh. Nah, bagaimana itu? Kalau kira-kira tiap hari seperti bulan Ramadan kira-kira bagaimana kira-kira? Nah, cocok enggak kira-kira? lana bendino kaya surat Idul Fitri bagaimana kira-kira? Nah, pagi sudah mandi Idul Fitri, hari mandi nasional. Kabeh wong adus. adus kafe yang masjid. Insyaallah. Nah, seperti Idul Fitri hari-hari. Ah. Yang menyangkan Allah SWT Untuk itulah perlu dihidupkan dakwah Hidupkan taklim, zikir, ibadah, khidmat Hidupkan amalan-amalan Seperti yang dahulu hidup Di amalannya Yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wali Songo datang ke Tanah Jawa ah. Lalu mereka bikin kauman di setiap kota itu bikin kauman kauman maka di Magetan ada kauman Medion ada kauman nah, Jogja ada kauman Solo ada kauman pokoknya yang dia ada kauman nah di kauman itulah pusatnya agama pusatnya amalan agama itu diceritakan bagaimana di Kauman itulah Wali Songo itu bikin masjid lalu menempatkan 40 keluarga kurang lebihnya itu sekitarnya untuk memakmurkan amalan-amalan masjid. Nah. Kita sekarang mengenal istilah amalan makomi. Nah, makomi dengan kauman itu dari satu akar kata yang sama. Koma yakumu kauman, makoman, makomi. Ya. Yang menyatakan Allah SWT Jadi sabar dan sholat Mendatangkan men Nusratullah Pertolongan Allah Kemudian diantara perkara yang mendatangkan datangnya pertolongan Allah yaitu bila mana ada ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat orang-orang yang berilmu itu senantiasa ditolong oleh Allah. Bukan hanya ditolong, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikah. Bagaimana dahulu Nabiullah Adam alaihissalatu wasalam, Nabi Adam manusia terbuat dari tanah. Sungguh pun demikian malaikat yang oleh Allah diciptakan dari cahaya tidak pernah bermaksiat diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam setelah Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam yang menyatakan Allah SWT jadi luar biasa itu keagungan ilmu keistimewaan ilmu itu luar biasa itu maka yang menyatakan Allah SWT lalu ilmu yang bagaimana yang dijamin mendatangkan pertolongan Allah itu. Ilmu yang bagaimana yang dijamin mendatangkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah itu yaitu ilmu yang bersumber dari kitabullah dan dari sunnah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah ilmu yang menjadikan kita setambah semangat mentaati Allah. Ilmu yang menjadikan kita meluruskan ibadah kita, meluruskan akhlak kita, meluruskan muamalah kita, muasyarah kita. Ilmu yang menjadikan kita tambah rindu dan cinta kepada kampung akhirat. Yang menyangkan Allah Subhanahu wa taala Lalu ilmu yang mulia, yang agung, yang besar ini dibawa oleh baginda Nabi. Dan sedangkan kita ini hidup lebih dari 1400 tahun setelah wafatnya baginda Nabi. Lalu bagaimana? Maka untuk itulah kita belajar kepada guru kita, para kiai-kiai kita, ulama kita. Mereka mendapatkannya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, bersambung-sambung dari sahabat, dari yang mulia kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urut nanti. Jangan nyolot. Nanti kalau nyolot nanti loro kabeh nanti. Dulu itu ada orang, ada sekelompok orang di zaman di zaman para sahabat itu. Bahkan di zaman baginda Nabi, Nabi telah mengatakan, telah mensabdakan, nanti akan ada orang yang rajin ibadah, rajin sholatnya, sampai keningnya itu menghitam, rajin baca Al-Quran. Tetapi mereka tidak mau mengambil ilmu dari sahabat-sahabatku. mahunya demikian, mahunya kurang lebihnya. Jadi mereka itu mau melompat saja mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi mau melompat saja langsung Rasulullah. Nah terus kondi, enggak tahu produk kanji Nabi kok armelok ah, kanji Nabi ki piye. Yuk ya itu manut wong sing tahu petok kanji Nabi. Yang namanya gerbong ketiga itu tidak bisa berjalan kecuali gandeng ke gerbong ke dua, gerbong ke satu, baru lokomotif. Nah, tidak bisa nyolot-nyolot seperti itu. Nah zaman sekarang juga begitu. Ada sebagian orang itu ingin ngamalkan agama langsung nyolot saja kepada sahabat. Jadi nah, nah. Bagi jane ngamalnya agama Menurut Imam Syafi'i Menurut manut Kanjeng Nabi? Loh. Iki pertanyaan piye to jane? Lah Imam Syafi'i iki manut sapa to jane gak manut Kanjeng Nabi iki? Nah. Yang mulia Allah Subhanahu wa jadi zaman sekarang kita itu menganut ikut kepada ulama-ulama yang sudah terbukti ahlinya. Karena mengapa? Mereka mengambil ilmu dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari sahabat, dari yang mulia baginda Rasulullah SAW. alaihi wasallam. washkuruli wala takfurun. Kemudian Allah SWT juga terangkan bahwa supaya kita ditolong oleh Allah, senantiasa ditolong oleh Allah kalau kita itu senantiasa berzikir kepada Allah. Senantiasa kita itu berzikir kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Maknanya senantiasa Allah ingat kepada kita itu bagaimana? maksudnya kita akan senantiasa ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah. Yang mulia kan? Di dalam satu riwayat disebutkan bila mana seseorang itu di dalam keadaan lapang, sehat, lapang, duit oke, rajin berdoa, rajin berpikir, rajin mengingati Allah, rajin bermunajat kepada Allah, maka suaranya itu dikenali oleh ahli langit. Nah, jadi suaranya itu seakan-akan terdaftar di langit suaranya itu. Nah, oh ini suaranya bulan bin bulan ini. Nah, jadi setiap kali dia berdoa langsung Oh ini suaranya bulan bin bulan. Nah, sehingga nanti kalau dia mendapatkan keadaan-keadaan yang sulit, kesusahan-kesusahan, musibah-musibah, kemudian dia berdoa, sudah dikenal suaranya itu. Nah, oh, bulan bin bulan, segera tolong dia. Nah, itu mafhum satu riwayat itu. Sebaliknya, bila mana orang itu dikala longgar, dikala mudah, dikala pokoknya dalam keselesaan lah, tidak mau berzikir, tidak mau berdoa. Kemudian di waktu sempit dia berdoa, tangkling itu hari langit itu. Suaranya sobo tuh, kok anyar ini Nah. Sehingga jadi lambat, turunnya pertolongan Allah itu jadi lambat. Kurang lebih demikian mafumnya. Maka yang melakukan Allah SWT, senantiasa kita mengingati Allah. Senantiasa kita berdoa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW, Yadkurullaha fi kulli ahyanihi. Jadi bagi Nabi itu dalam duduk ingat kepada Allah, berdiri ingat kepada Allah, sendiri ingat kepada Allah, berbaring ingat kepada Allah, kumpul orang banyak ingat kepada Allah. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, puasa bagaimana yang paling tinggi derajatnya itu?" Puasanya orang yang paling banyak zikirnya. Ya Rasulullah, sholat yang bagaimana yang paling tinggi nilainya itu? Sholatnya orang yang paling banyak zikirnya. Ya Rasulullah, sedekah bagaimana yang paling tinggi nilainya? Bukan dijawab yang paling banyak, <laughs> Bukan saya begitu. Tadi dijawab oleh Nabi, sedekah yang orang sedekahnya orang yang paling banyak zikirnya. Berjuang, berperang di jalan Allah yang bagaimana yang paling tinggi nilainya? Nah, bagaimana? Apakah perang yang paling banyak musuhnya? Yang paling kuat, nah, Yang paling menangan perangnya? Nah, bukan. Dijawab perang, berjuang di jalan Allah oleh orang yang paling banyak zikirnya. Jadi muliakan Allah SWT dengan banyak berzikir kepada Allah, senantiasa mengingati Allah. Ini amalan-amalan itu jadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan dengan senantiasa mengingati Allah, maka dijamin akan ditolong oleh Allah. Wa mazalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu dan tidak henti-hentinya seorang itu beribadah mendekat kepada aku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah doa-doa sunnah zikir-zikir sunnah makan dengan cara sunnah tidur mengamalkan adab sunnah apa saja mengamalkan adab sunnah hatta uhibbahu sehingga aku mencintainya sehingga aku mencintainya jadi dengan mengamalkan sunnah itu itu juga termasuk zikir dan dengan mengamalkan sunnah maka akan mendatangkan kecintaan Allah فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي yamshi bihi kalau sudah aku cintai orang tersebut kalau aku sudah mencintainya maka jadilah aku menjadi matanya yang dengannya dia melihat aku menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maknanya itu bagaimana? Para ulama itu maknanya mengatakan, para ulama menerangkan maknanya itu maksudnya dia itu senantiasa taat kepada Allah tidak pernah maksiat. Jadi tangannya itu taat terus, kakinya taat terus, telinganya taat terus telinganya tidak untuk menggunjing matanya tidak untuk melihat perkara yang diharamkan kakinya untuk melangkah perkara-perkara yang mendatangkan ridhonya Allah ini barokahnya berzikir dengan senantiasa menjaga amalan-amalan sunnah Insya yang dan yang kedua maknanya kata para ulama dia akan senantiasa dijaga dan ditolong oleh Allah. Tangannya dibela, dijaga oleh Allah. Kakinya di dalam penjagaan Allah. Mulutnya di dalam penjagaan Allah. Matanya di dalam penjagaan Allah. Dia akan dijaga terus oleh Allah. Jadi barokah. Orang itu kalau ngamalkan sunnah, di mana amalan sunnah itu termasuk bagian pikir yang sangat penting, di mana-mana jadi barokah. Dulu ada orang di India sana, namanya Syekh Ismail, Maulana Ismail. Ini orang yang betul-betul telaten, teliti ngamalkan sunnah itu telaten betul, teliti betul. Pokoknya semua sunnah yang beliau ketahui berusaha beliau amalkan. Doa-doa sunnah yang beliau ketahui, adab-adab sunnah yang beliau ketahui berusaha beliau amalkan. Sehingga beliau itu menjadi orang yang terkenal makbul doanya. Doa-doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah. Maka akhirnya banyak orang datang minta didoakan. Orang sakit datang kepada beliau, "Tuhan, keluarga saya sakit, tolong didoakan." Lalu di India ya, orang bawa air itu, bawa botol ada airnya itu, lalu dibacakan doa. Yang dibaca itu doa apa? Ya doa pada waktu dia mengerjakan perkara itu. Jadi kalau itu orang datang pada waktu beliau pakai baju, yang dibaca ya doa pakai baju itu. Kalau dia datang pada waktu beliau makan, yang dibaca ya doa makan itu. Allah ma barik lana fi ma wa qina benar. Kamu lihat. Diombe lho omah war, mari waras. Kemudian Allah SWT ini barokahnya berpegang pada amalan sunnah. Di Saudi itu ada ulama besar dulu. Syed Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Termasuk salah satu gurunya almarhum Romo Kiai Muzairon Hafid rahimahullah. Itu di dalam hadis itu disebutkan, sebutkan itu debu Madinah itu barokah itu. Debu Madinah itu barokah Debu Madinah itu bisa untuk obat. Hmm. Maka kalau ada orang datang kepada beliau mengeluhkan keluarganya sakit itu, beliau air lalu diambil debu Madinah itu, debu Madinah itu. Bismillah, turbatu adina, beriqati ba'dina, yushfi bihi yushfa sabrimuna. Bismillah, dengan nyebut asmanya Allah, dengan keberkahan debunya Madinah sembuh orang sakit ini. Nah, Diminum itu kok sembuh itu. Masya Allah. Jadi coba yang muliakan apa saja yang ada dengan kaitan dengan baginda Nabi, bahkan debunya pun itu barokah. Ah. Apalagi amalan-amalan beliau pasti barokah. Maka para ulama mengatakan, kalau kamu melihat ada orang terbang di angkasa, bisa terbang, misalnya bukan terbang naik pesawat terbang, bisa terbang di angkasa, bisa ngambang di lautan, laku neng dur segoro Nyemplung air tidak basah. Melaku neng geni ora kobong. Tapi kok orang melu Kanjeng Nabi, orang yang jaminan. Ojo gumun gak yang jaminan. Ojo gumung gak yang jaminan. Nanti bahkan itu di akhir zaman itu ada yang namanya dajjal. Fitnah terbesar sepanjang zaman. Dikatakan oleh para nabi, setiap nabi, setiap rasul pasti memperingatkan datanya dajjal. Padahal itu dajjal itu datanya menjelang hari kiamat. Itu dajjal itu. Tadinya ngaku wali, ningkat, lalu ngaku jadi nabi, lalu ningkat, ngaku jadi pangeran. Ngaku jadi Tuhan itu. Maka dia melewati kampung. Kok penduduk kampung itu ikut dia, iman kepada dia, oleh Dajjal itu didoakan langsung makmur hujan datang bercurah-curah sawah tumbuh subur panen makmur sapi kebunir lemu-lemu ginu-ginu sebaliknya kalau tidak ikut dia kalau tidak ikut dia langsung disedak sama dajjal itu kekeringan seketika sawahnya kering ladangnya kering nah Kemudian hewannya kurus-kurus pada mati paceklek. Bagi Nabi SAW beliau mengatakan Dajjal itu nanti datang membawa surga dan neraka. Datang membawa seraga, surga dan neraka. Surganya itu sebenarnya neraka, nerakanya itu sebenarnya surga. Maka beliau mengatakan, "Fanam pamani betulia binarihi fal yugammit ainaihi wal yastaghis billah. Barang siapa kok dilemparkan dimasukkan ke nerakanya dajjal, maka pejamkan dua mata. Pejamkan dua mata. Pejamkan dua mata itu kata para ulama maknanya supaya tidak terkesan dengan suasana keadaan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini kok mudah terkesan kepada suasana keadaan, itulah nanti makanan empuknya dajjal. Eh, pokoknya merem dipet. Nah, sing penting ning masjid lakoni agama dakwah ibadah insyaallah ya. Kan? Buat ora ditaskil ora gelem ngadeg merem dipet ngadeg dhewe insyaallah. Nah, Wes pokoke tidak terkesan dengan suasana keadaan. Kemudian wal yastaghith billah. Ah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, mengamalkan agama tidak terkesan dengan suasana dan keadaan dan senasa minta pertolongan kepada Allah. Bahkan kalau dimasukkan di apa yang dikatakan neraka api dan rakanya dajjal itu, maka takunu naruhu kama kanat ala Ibrahim alaihissalam takunu naru bardan wa salaman kama kanat ala Ibrahim alaihissalam maka nanti nerakanya itu langsung dingin sejuk sebagaimana dahulu yang telah Allah nampakkan kepada Nabi Ibrahim yang muliakan Allah SWT ngamalkan sunnah kemudian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala baginda Nabi SAW bersabda irhamu mangfil ardi yarhamukum man sama cintailah orang-orang di bumi ahli langit akan mencintai mencintai kalian jadi supaya kita itu dicintai ahli langit ditolong oleh Allah antara lain syaratnya kita itu sayang kepada umat sayang kepada umat kita punya rasa sayang kepada umat mencintai umat kalau berjual beli, bermuamalah itu bukan sekedar yang dipikirkan bagaimana untung sebanyak-banyaknya, tetapi yang dipikirkan bagaimana barokah sebanyak-banyaknya. Insyaallah Allah ya kan? hmm. lain. diperbaiki, muamalahnya diperbaiki, muasyarah pergaulannya diperbaiki. Ini termasuk salah satu syarat supaya senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, amalan apapun yang dohir yang batin diterima hanya bila mana ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah. Orang ngamalkan agama hmm, tidak dengan ikhlas. Itu kalau di akhirat akan datang ke akhirat itu seperti orang pergi ke pasar bawa tas gede isinya kerikil. Nah, ada para ulama, orang mana, ngamalkan agama tapi tidak ikhlas. Karena ini, karena itu, bukan semata-mata murni karena ridhonya Allah, kemuliaan akhirat. Nah, itu nanti di akhirat keadaannya seperti orang pergi ke pasar bawa tas gede tapi isinya bukan uang tetapi kerikil nah, beli ketok saja tidak bisa itu hmm. jangankan baju hmm. lombok juga tidak bisa wong kerikil hmm. dia muliakan Allah SWT maka dilurus-luruskan niatnya insya Allah muliakan nah kalau begitu saya tak jangan amal dulu pak wong saya itu belum ikhlas Lu cuma kuwi yuk ngamal terus diikhlas ikhlas nih ya. ikhlas itu datangnya tidak bisa seketika tapi terus usaha terus lama-lama jadi ikhlas amal suatu amalan dikerjakan istiqomah kemudian barokahnya istiqomah itulah nanti datang ikhlas siapa yang lihat Nah kalau kita itu ninggalkan amalan karena merasa belum ikhlas, ya itu namanya tidak ikhlas. Nah. Wah saya itu kalau salat ke masjid itu kok nampaknya orang jadi muji-muji saya. Sudah kalau gitu saya tidak usah ke masjid aja. Ya aku jenenge gak ikhlas. Jadi neh ning masjid itu mergo menungso. Nah, itu namanya tidak ikhlas itu. Ya Allah SWT Kemudian di antara syarat supaya kita senantiasa ditolong oleh Allah, suruh tansurullaha yang surgum wa yutabit abdamakum, Yaitu bila mana kita senantiasa menolong agamanya Allah. Kalau kita senantiasa menolong agamanya Allah, senantiasa kita akan ditolong oleh Allah dan akan dikokohkan kaki kita. Kokohkan kaki itu bagaimana dok? ya kenceng, tidak mudah terumbang ambing, tidak mudah keterpa angin. Ada angin dari barat kenceng, dari timur kenceng, suasana panen tetap istiqomah, tidak panen istiqomah, lemah garing istiqomah, lemah teles istiqomah. kenceng, tidak mudah terumbang ambing. Insyaallah yang muliakan. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala Kenapa para nabi, para rasul itu senantiasa ditolong oleh Allah? Antara lain sebab utamanya mereka itu senantiasa menolong agamanya Allah. Senantiasa menolong agamanya Allah. Kenapa para sahabat di dalam sepanjang sejarahnya itu senantiasa ditolong oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar zaman beliau ditolong oleh Allah. Romawi langsung pada masuk Islam. Kenapa? Karena mereka senantiasa menolong agamanya Allah. Zaman Sayyidina Umar, Persia, sampai sekarang pada masa Islam. Kenapa? Karena mereka senantiasa menolong agamanya Allah. Zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali, zaman para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Kenapa mereka sukses itu? Karena senantiasa ditolong oleh Allah sebab menolong agamanya Allah. Wali Songo, datang ke tanah Jawa, tidak bawa uang, tidak bawa senjata, tidak hmm. bawa uang, tidak bawa senjata. Tetapi tiba-tiba tanah Jawa yang tadinya orang-orangnya itu nyembah batu, nyembah berhala, berubah menjadi menyembah Allah pencipta alam semesta. Mengapa? Karena niatnya datang ke tanah Jawa itu karena menolong agamanya Allah, memperjuangkan agamanya Allah. Muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Qabla anta da'uni fala uji balakum wa tas'aluni fala u'tiyakum wa tastansiruni fala ansurakum. Hendaklah kamu amar ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah, menolak agamanya Allah. Kalau tidak, nanti kamu berdoa, doanya tidak aku kabulkan kata Allah. Kamu minta tolong tidak aku tolong. Jadi yang mulakan Allah SWT syaratnya kita itu doa-doa supaya kabul, supaya datang pertolongan Allah, dijabai hajat-hajat kita oleh Allah. Syaratnya antara lain kalau kita menolong agamanya Allah. Insya Allah yang mulakan. Maka masyaih kita di India, di Pakistan itu ada orang datang, tua, doakan, doakan kami. Orang datang kepada Syekh Abdul Wahab, Tuhan doakan kami. Ya ya, kamu jauhlah dulu, hmm. kamu jauhlah dulu, keliling dulu, dakwah dulu, temui orang-orang itu, sampaikan agama kepada mereka. Setelah itu baru doa sama-sama. Ya muliakan Allah SWT hmm. Allah itu berkuasa Allah itu berkuasa Menghidupkan agama Tanpa siapa saja Allah berkuasa tetapi sesungguhnya Allah hendak memuliakan bahwa orang yang di dunia memperjuangkan agamanya Allah, menolong agamanya Allah, maka ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi ini sarannya untuk meninggikan derajat. Sarana untuk meninggikan derajat. Allah itu tidak hajat kepada siapapun. Maka yang melakukan Allah SWT, untuk itulah bagaimana kita bentuk jamaah-jamaah sebanyak-banyaknya untuk bergerak di kampung-kampung, di kota-kota, di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, di pinggir pantai, di lereng gunung untuk menghidupkan agamanya Allah di mana saja. Insya Allah yang Maka yang malam ini mau keluar Silakan Pak yang mau keluar pada yang cash, mohon dikasih jalan yang di tengah. Yang cash, nggih. Yang cash. Yang jalan Pak, mohon dikasih jalan yang tengah sini. Yang cash, kasih jalan. Eh. Yang cash ke selatan Pak, dikasih jalan hari tolong. ini. Dikasih jalan. Yang cash dikasih jalan tolong. Angkat hari ini, mari Pak. Mari nah, kasih jalan. Untuk 4 bulan, 40 hari. Kasih jalan mari, Pak, mohon. Kasih jalan. Yang cash berangkat hari ini. Eh. Yang 4 bulan 40 hari Pak, silahkan yang cash malam hari supaya ke depan untuk keselatan silakan. Yang ke semalam hari ini, silakan. Langsung ke depan dari atas, silakan. Jemaah-jemaah saking mahalah-mahalah, saking halakoh-halakoh. Sing sampun niat. Nah, lan diniataken nah. sadarengi saderenge istimak 28 tolong 30 Agustus monggo. Bismillah. Monggo silakan. Langkung kadah jamaah sing badal bidal saderenge istimak insyaallah langkung kathah jamaah sing bidal nalikanipun istima. Monggo Pak. Lan pikantuk ganjarane tiang-tiang ingkang hadir istima. Mari yang guys Pak, insyaallah. Mohon Bapak jangan berdiri dahulu ya, jangan berdiri dahulu sebelum selesai tashkil. Ya, nanti ada waktu untuk berodi. Ya. Supaya diselesaikan dahulu, jangan berdiri dahulu. Yang tidak keluar jangan berdiri dahulu. Supaya duduk di tempatnya masing-masing. ya. masih dalam suasana tasgil Kemudian yang negeri jauh Pak, yang niat negeri jauh untuk istimewa. Jamahnya Pak Abdul Masjid dari zon 2. Silakan. Monggo yang badai negeri jauh jemeneng kempal teng ler ler mriki. Utara, ya, teng utara. Monggo. Saya ke jauh, monggo. Jawab Pak Abdul Masjid dari zon 2. Terus yang kedua jamaahnya Pak Iksan Bulu. Pak Iksan Bulu yang ke negeri jauh. silakan Pak, mohon ke depan. Dengan Pak Dr. Ainul. silakan. Jamaah Bulu, jamaah Sumberjo. Monggo. Nah, ngalir. Kalau ngalir begini, tengah jeng. Terus yang keluar cash untuk jamaah tiar hari ini atau besok pagi Bani Jaya. Nah, jadi kita akan ada istimewa tanggal 28 Agustus nanti supaya ruhnya gerak lebih dahulu gerak di masing-masing atau zona masing-masing kurang 40 hari juga diperbolehkan minimal 7 hari silahkan pak yang mau keluar jemaah tiap silahkan untuk berdiri dan bergeser ke depan silahkan dari jendangan dari pintu dan sebagainya yang sudah ada niat dipersilahkan mohon berdiri ke depan silahkan ke depan Diangkat semuanya ke depan. Silakan. Ya, mana yang lain? Silakan. Monggo, Mas. Dari sembilan, jam empat, jam tiga, silakan. Terus yang niat untuk mengeluarkan jamaah di waktu istimewa baik terbentuk dari mahalah halakoh dan zonnya supaya berdiri ke belakang di sana ada kawan kita yang akan mencatat nama beliau silakan yang niat untuk keluar di waktu istimak semua untuk berdiri ke belakang Yang niat berangkat saking istimak kembang tepingging monggo insyaallah bismillah Gih, monggo Pak Yang niat bentuk jamaah sak mahala di waktu jur kuatri jumeneng datang wingking Kang mereka badai enten rencang-rencang kita kan badai nyantet asmo panjenengan. Sen setunggal kan Pak Samsudin, sen kali Pak Anas, sen tiga Pak Ustad Ali, sen sekawan Pak Basori, monggo datang wingging. Nur saya ampun tidak pun dirumin. Badai enten mungkin mutakar saat pun. Monggo sing niat Badi estima badi medal Makil yang mahalanipun halakohipun janipun Kuatri jumeneng datang wingking dipun serat nami naminipun Mahala pundi halakoh pundi lansan pinten Sehingga kambel gambel angganipun madosi Semoga Alhamdulillah Masya Allah Niki badai nginten jamaah pak Niki mungkin istimewa niku Jamaah mastroh ke negeri jauh Niku datang Jepang Datang Jepang jadi kali garwanipun iku nek cara Jawa bari pun gerakan datang Jepang. Sempat lebih sing niat India Pakistan Bangladesh dua bulan kali pun. Semoga dan Pak Haji Jubel Semoga datang datang. Semoga berdiri langsung ke depan dengan Pak Haji Jubel silakan. Juga yang negeri jauh untuk Mas Turoh Pak Usna dan kawan-kawannya eh, sambut datang aja. Ini insya Allah ke Jepang. Iya. Monggo Pak saking Zion saking halakoh Buat terjemahan datang wingkin Kemudian sholat ini pun Mahala pundi halakoh pundi Sehingga mungkin gampil anggani pun Madosi Yang 40 hari Mas dengan Pak Musa Pak Kowi Tiga hari juga ada empat belas hari Mas dari lima belas hari Mas Doro tiga hari juga dipersilahkan ke selatan dengan Pak Musa silahkan monggo dan ini dalu niki kita yo niat i'tikaf insyaallah nggih ya? hmm. niat i'tikaf ya ra kita seminggu pisang niku pikantuk suasana nggih Suasana tikaf, mungkin dalu ndonga tahajud. pokoknya bature niku wau kok ke omah budal wong loro ngoten. Guncingan wong papat numpak sepeda motor loro, mungkin meneng-meneng kek sampean cabut pentile bani motor niku. Dan gembos sing gembos itu apa kancane dhewe ngono. Ben napa ben mulih sesuk isuk insyaallah ya. Ojo gue nggo di pentil iti iktikafe niku lho, nggih. Ajeng ah. nah, niki nopo nopo, napa saniki dereng medal mboten nopo nopo, sing penting mengke yo, nyatakan bentuk jamaah. Insya Allah ya. Saking masjide mahalae dhewe-dhewe dimulai saka awake dhewe Insya Allah, ah. nih, Lajeng sekarang dua-dua orang, tiga-tiga orang saling karoh mentaskil dirinya masing-masing dan mentaskil teman-teman di sekitarnya. Moga bismillah.